بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية فصل وملاك النجاة والسعادة والفوز باحتكيك التوحيدين اللذين عليهما مدار كتب مدار الله مدار مدار كتب الله تعالى وبتحقيقهما بعث الله سبحانه وتعالى رسوله عليهم عليهم الصلاة والسلام وإليهما رغب الرسول صلوات الله وسلامه عليهم كلهم من أولهم إلى آخرهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي والاخوات الكرام حفظكم الله جميعا إن شاء الله malam hari ini kita akan كتاب kitab تولس عليه الامام al الدين ابو عبد الله محمد ابن Abi Bakar yang terkenal dengan gelarnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tabaraka taala. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-8. Lahir pada tahun 691 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 751 Hijriah rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Beliau memiliki banyak sekali buku-buku dan buku-bukunya adalah buku yang begitu indah. Redaksinya memikat dan isinya sangatlah berbobot. Adapun kitab yang kita bahas Ijtima al-Juyush al-Islamiyah al-Harbi al-Mu'attilah wal-Jahmiyah adalah kitab yang membahas tentang ketetapan para ulama-ulama as-salaf terdahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas buku ini yang sekitar 600 halaman dengan takrif ini ya menjelaskan kepada kita inilah sesungguhnya di mana Allah Subhanahu wa taala keberadaannya. Beliau menyebutkan dalil dari kitabullah sunnah Rasulullah. Nanti kita akan bahas insyaallah bagaimana perkataan-perkataan para nabi. Perkataan Allah sebelumnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan para tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in dan perkataan para ulama-ulama mazhab dari zaman ke zaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dan ini adalah akidah yang diimani oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka hingga akhir zaman. Dan yang menyisihi akidah ini adalah golongan ahlul kalam Baik orang-orang jahmiyah maupun mu'attilah Yang mereka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala di atas Yang mereka meyakini tidak ada, tidak ada di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala Maka buku ini bantahan untuk mereka yang diambil bantahannya daripada kitabullah Dan sunnah Rasulullah dan ijma' kaum muslimin dari zaman ke zaman kemudian perkataan para rasul perkataan para rasul, perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang datang setelah mereka. Kemudian dalam buku ini setelah beliau menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya menyebutkan syubhat-syubhat ahlul kalam dan bantahan-bantahannya. Dan insyaallah taala semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan pembahasan tentang argumentasi ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah di atas seluruh makhluknya dan kita mulai daripada halaman ke-84 berkata Ibnu Qayyim rahimahullah faslun wa malakun najati was sa'adati wal fawzi bi at tauhidain alladhaini alaihima madaru kutubillahi ta'ala fasal Sesungguhnya pokok daripada keselamatan, kemenangan, kejayaan itu terletak dalam mewujudkan, melesesikan dua tauhid. Dua jenis tauhid yang mana keduanya ini adalah merupakan perkara yang di atasnya adalah tegak penjelasan kitab-kitab Allah tabaraka taala. Wa bi tahqiqihima ba'athallahu subhanahu wa ta'ala rusulah untuk memurnikan merealisasikan dua jenis tauhid inilah Allah telah mengutus para rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam wa ilaihima raghaba ar-rusulu salawatullah wa salamu alaihim kulhum dan kepada kedua perkara inilah dua jenis tauhid inilah para rasul alaihim afdhalus salatu taslim menyeru umat masing-masing untuk mewujudkan dua hal ini min awwalihim ila akhirihim dari awal hingga akhir suaranya kayaknya anak enggak nyaman ini suaranya tak nyaman tadi bagus di awal نعم اقرأ أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن المتضمن المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص نعم Inilah tauhid yang Allah inginkan agar kita mewujudkannya. Dua jenis tauhid. Yang pertama adalah at-tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid yang berisi tentang informasi, berita, al-i'tiqadi yang wajib kita yakini. Al-mutadammin al-mutadamminu itsbata sifatil kamalillah ta'ala. Yang intinya menjelaskan menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Jalla wa Ala wa tanzihahu fiha at tashbih wa tamthil dan upaya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk tashbih wa tamthil kemiripan dan keserupaan dengan makhluknya wa tanzihahu 'an sifatin naqs mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk aib daripada segala macam bentuk kekurangan ya yang dituduhkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis tauhid yang pertama, tauhid al-ilmi, al-khabari, al-i'tiqadi. Naam. Wa tauhid tsani ibadatuhu wahda la syarika lah wa tajridu mahabbatihi wal ikhlasu lahu wa khaufuhu wa raja'uhu wa tawakkul alaihi wa ridha bihi rabban wa ilahan wa waliyan wa an wa alla yaj'ala lahu adlan fi syai'in minal asya'i. Wa tauhidul tsani ada adapun tauhid yang kedua ibadatuhu wahdah mengesakan Allah dalam beribadah hanya menyembah kepadanya semata la syarika lahu tidak ada sekutu baginya yang layak disembah wa tajridu muhabbatihi berupaya untuk memurnikan kecintaan yang tulus kepada Allah dalam bentuk ibadah wal berupaya untuk mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa taala semata wa khaufuhu wa raja'uhu tawakkulu alaihi berupaya untuk memurnikan segala macam bentuk ketakutan hanya kepada Allah harap hanya kepadanya tawakal hanya kepadanya ridha war ridha bihi rabban wa ilahan. rida menjadikan Allah sebagai Rabb, Tuhan yang diyakini sebagai pencipta alam semesta, wa ilahan, Tuhan yang hanya berhak diibadati dan disembah, wa waliyan, Tuhan yang maha penolong bagi hamba-hambanya. Wa an la yuj'ala lahu adlan. Dan jangan sampai dijadikan bagi Allah adanya sekutu tandingan fi syai'in minal asya' dalam segala macam bentuk perkara. Jadi inilah dua tauhid. Yang pertama disebut dengan nama tauhid al-ilmi al-khabar al-i'tiqadi. Ya. Yang kedua tauhid yang kedua adalah tauhid yang pertama penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Dan upaya untuk menghilangkan segala macam bentuk syubhat para ahlu batil yang menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, mensucikan Allah dari segala macam bentuk tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Allah. Ini namanya tauhid al-ilmi al-khabari. Ya, adapun yang kedua adalah ibadatuhu wahdah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka taala semata. Tak ada sekutu baginya. Ya, Tak ada sekutu baginya. Disebut juga dengan nama tauhid fil qasdi wa talab. Bahwasanya hanya Allah dijadikan sebagai tujuan dalam beribadah. Tak boleh kepada selain Allah Subhanahu Ya. Oleh karena itu kita dapati para ulama ada yang membagi tauhid menjadi tiga bagian. Ya, yang kita bahas uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Ada yang bagi menjadi dua bagian. Tauhidun fil ma'rifati wal itsbat atau disebut dengan nama tauhidul ilmi. Ya, yang kedua tauhidun fi talabi wal qasdi yang disebut dengan nama tauhidul ibadah. Yang intinya semua sama. Ya, adapun yang kedua ini, tauhid yang kedua yang Allah inginkan kita wujudkannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata tak menyekutukannya. Berupaya memberikan segala macam bentuk ibadah kita hanya kepada Allah berupa kecintaan, keikhlasan, harap, takut, ketergantungan, ridha. Ini semuanya kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورة الإخلاص وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العمل التوحيد العملي الإرادي وسورة قل, قل هو الله أحد المتضمنة li tauhidil khabari al ilmi. Ya, tauhid yang kedua tadi disebut juga dengan nama tauhid al ilmi, al tauhid al amali. Ya. Kata beliau, waqad jama'a subhanahu wa ta'ala hadain an-naw'ain min at-tauhid fi surah al-ikhlas. Allah telah menggabungkan kedua jenis tauhid ini dalam dua surat yang kita diperintahkan membacanya selalu. Ketika sholat sunnah sebelum fajar, selepas tawaf, ya terkumpul dalam dua surat. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas. Wahuma suratu Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, yang dalamnya tercakup al mutadhamminatu lit-tauhid al-amal iradi. Dalam surat Al-Kafirun ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi dalamnya adalah tuntutan agar kita memurnikan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Ya lakum dinukum waliyadin. Agama kalian untuk kalian, agama kami untuk kami. Ini menunjukkan bahwasanya kita hanya menyembah Allah semata. Orang kafir tak akan mungkin mampu ia menggiring kita untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Biarkan mereka menyembah Tuhan mereka, kita menyembah Tuhan kita. Itu intinya. Disebut dengan nama tauhid al-amali. atau tauhidu al-amali, al-iradi. Ya. Atau disebut juga tauhid fil fil qasdi wat talab. Ya. Wa suratu qul huwallah. Yang kedua surat Ikhlas yaitu surat qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas. Yang intinya dalam surat Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya Allah itu siapa. Dialah Tuhan yang satu. Tuhan yang tak pernah beranak, tak pernah memperanakan, Tuhan yang tak memiliki tandingan. Ya. Mempermaklumkan kepada makhluknya bahwasanya inilah saya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakan Muhammad Allah Tuhan yang satu, bukan berbilang. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan banyak. Ya, Allahu Samad, dialah Allah tempat bergantung semua makhluk. Semua tuhan-tuhan yang disembah bergantung kepada Allah, apalagi tuhan-tuhan yang dibuat daripada bebatuan, daripada kayu-kayu. Batu Allah yang menciptakan, kayu Allah yang menciptakan. Tuhan-tuhan yang disembah berupa ya, wali-wali, orang-orang saleh, para nabi, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad, lam yalid Walam yulad. Dialah Tuhan yang tak pernah memiliki keturunan, tak butuh mengangkat anak, tak punya anak. Lam yalid. Ya, walam yulad dan dialah Tuhan yang tidak pernah dilahirkan oleh oleh yakni yang melahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak akan ada yang dapat yakni sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apapun juga. Ya. Inilah disebut dengan nama al mutadhamminatu lit khabaril al-ilmi. al yang disebut dengan tauhid al-khabari al-ilmi. Ini yang kita baca dalam yakni salat sunnah sebelum salat subuh. Yang pertama qul ya ayul kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Ini yang kita baca selepas tawaf. Karena inilah isi daripada tauhid yang termuat dalam Quran semuanya. Ya tauhid al-ilmi, ya al-khabari, yang kedua tauhid al-amali. Ya باين تفضل فالسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال وبيان ما يجب تنزيهه من من النقائص والأمثال وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده وتبرئ من عبادة كل ما سواه Fasuratu qul huwallahu ahad. Surat qul huwallahu ahad fiha bayanu ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamal. Dalamnya terdapat penjelasan apa yang wajib bagi Allah berupa sifat-sifat yang sempurna. Wa bayanu ma yajibu tanzihu minan naqais wal amthal. Dalamnya terkandung yang wajib bagi Allah disucikan daripada segala macam bentuk celah dan perumpamaan yang diumpamakan Allah sama dengan manusia Wa suratu qul ya ayyuhal kafirun, surat qul ya ayyuhal kafirun fiha ijabu ibadati wahdah. Dalamnya terkandung kewajiban beribadah hanya kepada Allah semata. Wat tabarri min ibadati kulli ma siwa. Berlepas diri daripada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kamil. ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كان النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته ليكون مبدأ النهار توحيدا ليكون مبدأ مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا أحسنت Wala yatimu ahadut tauhidaini illa bil akhar. Tak sempurna ya satu tauhid ini kecuali harus digandengkan dengan tauhid yang lain yang kedua tadi. Tak bisa hanya satu saja. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra Karena itulah kita melihat Nabi membaca dua yakni surat ini dalam dua keadaan fi sunnatil fajri. Pagi hari ketika bangun tidur sebelum salat subuh dibaca. Ya, disunahkan kita membaca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun agar kita permaklumkan ya bahwasanya kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, yang kedua kita baca qul huwallahu ahad. Mempermaklumkan bahwasanya hanya Allah semata wa taala semata Tuhan yang satu yang wajib kita ibadati, tak ada Tuhan selainnya. Ketika bangun tidur, kemudian kapan? Wal witr. Fi sunnatil fajri wal witri. Witir adalah penutup malam hari kita sebelum kita mau tidur. Subhanallah. Ya, disunahkan dalam witir kita membaca qul ya kafirun dan al-ikhlas qul huwallahu ahad. Jika kita melaksanakan witir tiga rakaat, ya, maka dua rakaat terakhir disunahkan kita membaca surat apa? Qul ya kafirun dan al-ikhlas sebagai penutup kehidupan kita di dunia ini ketika mau tidur malam. Adapun pagi hari kita juga baca Kata beliau allataini huma fatihatul amal wa khatimatuh. Seolah-olah kita memulai semua amal dan menutupnya dengan kedua tauhid ini. Liyakuna mabda'un nahari tauhidan. Agar semenjak kita bangun, kita hidup untuk memurnikan dua tauhid ini. Tauhid ya al-khabari, al-ilmi dan tauhid al-amali. Ya. Kemudian wa khatimatuhu tauhidan. Ketika malam hari pun kita tutup kehidupan kita di dunia ini dengan tidur malam dengan membaca tahun ini agar inilah yang memulai hidup kita dan ini pula yang mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Subhanallah. Naam. Fattauhidul ilmi al khabari lahu diddani at-ta'til wa tashbih wa tamthil. Faman nafa sifati rabbi azza wa jal wa attalaha kadzdzaba ta'tiluhu tauhidahu wa man syabbahahu bi khalqihi wa mathalahu bihim كذب tashbihuhu وتمثيله توحيده فالتوحيد العلمي الخبري له ضدان توحيد Tauhid al-ilmi al-khabari itu inti daripada surat al-ikhlas, tauhid ilmi al-khabari. Bahwasanya Allah ya supaya dipahami oleh hamba dialah Tuhan yang satu. Tak boleh disembah Tuhan selainnya. Hanya dia yang boleh kita jadikan sebagai sembahan untuk kita ibadati. Disebut dengan nama Tauhid al-Ilmi al-khabari lahu diddan. Dia memiliki dua kebalikannya. Ya. At-ta'tilu wat-tashbih wat tamthil Yang mengotori tauhid il al-ilmil khabari tentang Allah ini, dialah Tuhan yang satu, Tuhan tempat bergantung, tak beranak dan seterusnya. Yang mengotorinya dua perkara. Pertama at-ta'til apa itu ta'til? Menafikan sifat-sifat Allah tabaraka taala. Dengan mengatakan ya Allah tidak berwajah, Allah tidak bertangan, Allah tak layak memiliki ilmu, Allah tak layak, tak layak. Mereka menafikan semua sifat-sifat Allah. Sebagaimana Jahmiyah, sebagaimana Mu'tazilah atau menafikan sebagian daripada sifat-sifat Allah sebagaimana asyairah dan Maturidiyah. Yang mengotori tauhid ini dua hal. Pertama adalah ta'til tadi yang saya sebutkan. Ya. Yang kedua at tasybih wa tamtsil. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Namanya adalah tasybih. Wajah Allah seperti wajahnya makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk, bersemayamnya Allah sebagaimana bersemayamnya makhluk. Turunnya Allah ke langit dunia sebagaimana turunnya makhluk berkata-katanya Allah sebagaimana berkata-katanya makhluk ini disebut dengan nama tashbih wa ya menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyamakan Allah dengan makhluknya ini yang merusak tauhid apa al-ilmil khabari Allah tak layak disebut di atas andai kata dikatakan di atas berarti dia memiliki tempat andai kata dia memiliki tempat Berarti dia, andai kata dia memiliki tempat, berarti dia makhluk. Karena itu mustahil Allah di atas. Ini ta'til. Pertama ta'til menafikan sifat Allah dia di atas. Yang kedua tasbih. Kenapa mereka nafikan? Karena mereka khawatir jika dikatakan dia di atas. Berarti seperti makhluk. Berarti dia bersemayam sebagaimana bersemayamnya makhluk. Berarti mereka telah mentasbihkan Allah sebelum mentatilkan Allah. Karena itulah disebutkan para ulama kullu musyabbihin kullu mu'attilin musyabbih. Setiap kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah pasti mereka telah menjalani lebih dahulu penyakit yang namanya tasybih. Mereka serupakan Allah dengan makhluk akhirnya mereka nafikan. Ketika Allah mengatakan wahai iblis, "Ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu tu biadai. Kenapa engkau enggan sujud dengan Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Kata mereka, "Uh, mustahil Allah memiliki dua tangan. Berarti Allah sebagaimana makhluk." Ya, berarti Allah memiliki bagian-bagian, anggota-anggota sama dengan makhluk. Pertama ini apa namanya? Tasbih. Dari sinilah mereka berangkat, oh berarti bukan ini maknanya. Mustahil. Berarti maknanya kayaknya yang pas kekuasaan. Ya, Akhirnya mereka ta'tilkanlah sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ta'til berangkat daripada tasbih. Subhanallah. Ini agak pelik karena kita bahasa ulang-ulang. Ya, bahasanya dengan bahasa Arab. Subhanallah. Tapi insyaallah lambat laun tiap hari antum dengar ta'til tasbih, ta'til tasbih, lama-lama akan paham insyaallah tabaraka taala insyaallah. Maka antum sabar yang mau dengar apa yang dibahas kawan tuh. Tasbih ta'til, tasbih ta'til. Tapi lambat laun insyaallah antum akan paham. Ini penyakit ya, penyakit tasbih atau tamtsil dan penyakit ta'til ini menafikan tauhid al-ilmil khabari yang terwujud dalam surat apa tadi? Al-ikhlas. nah kamil. Tauhidul wa tauhidul iradiyul amali. Tadil qalilan. Saya tadi belum terjemahkan ya. <laughs> Terjem tu jami'an lemah. Fatauhidul ilmi al-khabari lahu diddan. Tauhid ilmi al-khabari memiliki dua kebalikannya. Dua musuh yang mengotorinya. Ya, yaitu ta'til. Tadi saya sebutkan ta'til adalah menafikan sifat-sifat Allah Tak boleh kita kena Allah SWT berkata-kata. Karena konsekuensi berarti Allah seperti makhluk. Memiliki lisan, memiliki pita suara, dan seterusnya. Ini kata mereka. Tidak layak kita katakan Allah swt melihat. Karena konsekuensi berarti dia harus punya mata. Berarti dia sama dengan makhluk. Dan seterusnya. Ini namanya apa? Ta'til nggak layak, nggak layak, nggak layak. Mereka berangkat kepada tahtil setelah mereka melewati apa tadi? Tasbih. Mereka anggap eh, ini berarti sama seperti manusia. Dari sana mereka berangkat karena takut menyamakan Allah dengan manusia, akhirnya mereka tolak tahtil. Kira-kira jelas? Insya Allah Taala. Sebenarnya bukan ini inti yang mau kita bahas, tapi ini harus kita lewati terlebih dahulu. Faman nafa sifatir Rabbi Azza wa Jalla wa attalaha barang siapa yang menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, tak layak Allah disifati berkata-kata kata mereka, tak layak Allah disifati memiliki rahmat, tak layak Allah disifati marah dan murka, enggak layak. Padahal ayat Al-Quran begitu banyaknya bertebaran menunjukkan sifat-sifat ini. Enggak layak Allah dikatakan memiliki sifat murka dan seterusnya. Kata beliau, barang siapa yang menafikan sifat-sifat Rabb Azza wa Jalla wa attalaha menolaknya, kadzdzaba ta'tilu tauhidah. Berarti hakikatnya dengan mentaktilkan, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendustakan tauhidnya sendiri, tak sempurna tauhidnya. Tauhid al-ilmil khabarinya tak sempurna. Dia dustakan. Ya, Allah yang beritahukan wahwal qahiru fawqa ibadi. Dialah Tuhan yang Maha Perkasa di atas semua makhluknya. Allah yang mengatakan Amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian ini. Subhanallah. Bertebaran ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan sifat-sifat Allah tabaraka taala mereka tolak dengan rasio mereka. Karena kata mereka tak mungkin, bukan ini maknanya. Ya, akhirnya mereka nafikan. Setiap orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala telah tercemar tauhidnya. Tauhid apa yang tercemar? Tauhid al-ilmil khabari. Wa man syabbahahu bi khalqihi. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, Allah turun sebagaimana turunnya saya. Allah berkata-kata sebagaimana berkata-katanya saya. Allah bersemayam sebagaimana bersemayamnya saya yang menyerupakan Allah dengan makhluknya wa matsalahu menyamakannya bihim dengan makhluknya kadzdzaba tasybihu wa tauhidah berarti dengan mentasbihkan dan mentafsirkan dengan menyerupakan Allah menyamakan Allah dengan makhluknya berarti dia telah mendustakan tauhidnya sendiri subhanallah dia mendustakan tauhid al-ilmil khabari na'am والتوحيد الإرادي العملي له ضدان أيضا الإراد عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه أو الإشراك به في ذلك واتخاذ أولياء وشفعاء من دونه والتوحيد الإرادي العملي Adapun yang kedua yang disebut dengan tauhidul iradi al-amali, tauhid dalam perwujudan, dalam bentuk amalan, hanya menyembah Allah semata Tuhan yang satu lahudid dani aidan ya dia memiliki dua pembatal memiliki dua musuh dua perkara yang mencemarkan tauhid al-iradi seseorang tauhid al-iradi al-amal seseorang apa yang pertama yang pertama adalah al-i'radu an mahabbatih berpaling menjauh membelakangi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mencintainya. Ya. Wal inabati ilaih, tak mau kembali kepadanya dalam segala macam perkara. Ya, tak mengembalikan semua urusan kepada Allah tabaraka taala. Wat tawakkul alaihi, tidak mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada selain Allah ada yang bertawakal kepada jimatnya, ada yang bertawakal kepada kuburan-kuburan dikeramatkan, bertawakal kepada tuan gurunya dan macam-macam. Subhanallah. Tak mau kembali kepada Allah, kembali kepada kuburan-kuburan dikeramatkan, kembali kepada jimat, kembali kepada pohon besar, kembali kepada hantu, kembali kepada nyonyor nyiror kidul dan seterusnya. Subhanallah. Ini adalah pembatal tauhid al-amali al-iradi atau al-iradi al-amali awil isyrak awil isyraki al-isyraki bihi fi dzalik atau menyekutukan Allah dalam semua urusan yang di atas makna menyekutukan Allah dia menyembah Allah menyembah selain Allah dia berdoa kepada kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya dia kembali kepada Allah dia pergi haji, dia sholat, tapi juga kembali kepada selain Allah, kembali ke dukun, kembali kepada kuburan dikeramatkan. Ini apa namanya? Syirik. Dia berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi juga minta kepada selain Allah, ya Abdul Qadir, Abdul Qadir, ya Hussein ya Rasulullah. Ini apa namanya? Syirik. Ya. Wa tawakkul alaih dia bertawakal kepada Allah, tapi juga dia bertawakal kepada sen Allah. Maka perkara ini mengotori ya tauhid al-iradil amali. Ini yang pertama. Yang kedua, Wattikhadu awliya Wattikhadu awliya'i wa syufa'i min duni. Mengangkat adanya, mengangkat para wali-wali. Ya, orang-orang saleh para nabi sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau menyembah Allah langsung. Tak mau berdoa kepada Allah langsung. Tak mau meminta kepada Allah langsung. Dia berpendapat kita ini makhluk yang kotor, naif, berlumuran dengan dosa-dosa. Allah Tuhan yang suci, zat yang suci tak akan mungkin yang kotor bertemu dengan yang suci. Karena itulah kita berperantara dengan makhluk-makhluk yang suci, semisal para wali, semisal para nabi. Karena mereka ini semuanya telah binasa, telah wafat, harus ada simbol-simbolnya. Dibuatlah patung-patung. Karena asal muasal penyembahan kepada patung, patung-patung tersebut adalah jelmaan para wali-wali Allah. Pertama kali disembah hanya patung-patung pada zaman Nuh. Disembahlah ketika itu Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uk, Nasr. Lima patung ini adalah merupakan patung orang-orang saleh yang hidup pada zaman Nuh, kemudian mereka wafat, setelah itu dibuatlah patung-patungnya sebagai perantara menyembah Allah. Ini membatalkan tauhid apa tadi? Al-amali al-iradi. Subhanallah. Karena tauhid yang benar al-amal iradi kita menyembah hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah, mencintai hanya Allah semata dalam ibadah. Ya, bertawakal hanya kepada Allah, kembali kepada Allah tabaraka taala. Ya, kemudian dalam beribadah tidak menjadikan perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang kufar, lihat Nasara. Mereka tak pernah meyakini Isa bin Maryam sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Sebagian mengatakan dia putra Tuhan dan menjadikan putra Tuhan ini sebagai perantara kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Subhanallah. Mereka tak pernah meyakini ibunda yang mereka sembah, ibunda Isa bin Maryam sebagai Tuhan pencipta, tapi dia pintu perantara kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Subhanallah. Ya. Tanyakan kepada semua penyembah-penyembah berhala kaum paganis, tak pernah mereka meyakini apa yang mereka bentuk-bentuk itu, dewa-dewa itu dewa tidak, tapi ini sebagai ya simbol-simbol perantara kepada Tuhan yang tertinggi. Macam-macam mereka menyebutkan siapa Tuhan yang paling tertinggi. Subhanallah. Naam. Wa qad jama'a subhanahu wa ta'ala baina at-tauhidain fi ghairi mawdi'in min al-Qur'ani faminha qawluhu ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال قال ابن القيم رحمه الله وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن. الله Allah telah menggabungkan dua jenis tauhid ini dalam tempat-tempat yang banyak dalam Quran. Faminha di antaranya malam hari ini kita hanya cukupkan membaca ayat ini saja. Waktu kita tak sempat. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan dua tauhid ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dari ayat 21 hingga 2. Perhatikan, Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian." Ini tauhid apa? Sembahlah Tuhan kalian. Tauhid apa tadi? Al-amali. Ya, al-iradi atau al iradi al amali atau juga disebut fil qasdi wa talab. Wa'budu rabbakum. Kenapa kita harus menyembah Allah tabaraka taala? Baru dia jelaskan tentang dirinya. Ya, Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, ini tauhid apa namanya? Al-ilmil khabari. Kenapa kita harus sembah Allah? Jawabannya, Allah khalaqakum. Dia yang telah menciptakan kalian. Subhanallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang menciptakan kalian. Bahkan Isa tak pernah menciptakan dirinya sendiri. Tidak pula Maryam. Maka tak layak keduanya disembah dari sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian berhala-berhala, para nabi, para wali, semua ciptaan Allah. Maka dialah yang layak disembah semata. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya, ini penjelasan tentang Allah, tentang diri Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Dengan demikian, dengan kalian mengetahui hanya Dia yang mencipta kalian dan seluruh nenek moyang kalian, Semoga kalian bertakwa hanya takut kepada yang semata, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Adapun selainnya tak layak untuk ditakuti. Ya. Kemudian Allah kembali menerangkan tentang dirinya. Ketika dia menjelaskan dialah pencipta manusia, kita dan semua nenek moyang kita ke atas. Dia juga menjelaskan bukan hanya kita yang Allah ciptakan. Alladzi ja'ala arda Dia yang telah menjadikan bumi ini terhampar karena begitu luasnya bumi ini terhampar. Wallah, kalau semua bumi ini gunung-gunung, lembah-lembah, tak bisa kita hidup. Tapi dia hamparkan bumi ini. Subhanallah. Wassama'a bina'a. Dia yang telah menjadikan langit bagaikan bangunan yang begitu kokohnya. Subhanallah. Yang menjadi atap bagi bumi ini. Apakah Tuhan Tuhan selain Allah mampu menciptakan langit? Wallahi tidak. Menghamparkan bumi? Tidak. Sebelum Isa lahir bumi ini tidak ada. Apakah layak dipertuhankan? Yang datang belakangan? Yang diciptakan? Subhanallah. Kata Allah, "Wa anzala minas sama'i ma'an." Dia pula yang telah menurunkan dari atas langit berupa air hujan. Maksudnya dari awan. Apakah yang menurunkan hujan? Tuhan-Tuhan selain Allah? Isa tak pernah turunkan hujan. Berhala-berhala tak pernah turunkan hujan. Bahkan Nabi pun tak pernah turunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Subhanallah. Nabi hanya berdoa minta. Allah kabulkan doa Nabi, Allah turunkan hujan. Ini tauhid apa ini? Tauhid al al khabari. Fa bihi minas thamarat. Dia pula yang mengeluarkan dari bumi ini segala macam as thamarat buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Apakah ada makhluk yang mampu menciptakan satu butir satu butir padi? Tak ada. Profesor doktor yang paling handal pun tak akan mungkin mampu menciptakan satu butir padi, tak mampu. Subhanallah. Dia Allah tabaraka taala mengeluarkan dari bumi ini tumbuh-tumbuhan. Petani hanyalah menyemai, menyebar. Allah yang tumbuhkan, bukan petani yang membuka biji-bijian sehingga akhirnya keluarlah akar. Bukan petani yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini akhirnya menjadi berpohon, yakni bercabang, berbuah, bukan Allah. Bukan petani yang mewarnai daun-daun ini menjadi hijau, ini menjadi merah. Siapa? Allah. Apakah ada sen Allah yang mampu melaksanakan demikian? Tidak. Fala taj'alulillahi andadan. Jangan pernah kalian menjadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu tandingan-tandingan. Tauhid apa ini? Tauhid Tauhid apa? Al-amali, al-iradi atau al-iradi al-amali. Wa antum ta'lamun. Padahal kan tahu hanya dia semata yang menciptakan ini semua. Subhanallah. Kalian tahu bukan Isa, bukan Maryam, bukan Rasulullah, Bukan siapapun juga yang menciptakan ini semua Allah. Kenapa disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam ayat yang dua ini terkandung dua tauhid disebutkan. Wallahu tabar taala alam. Insyaallah setelah tiga paragraf baru kita akan masuk kepada apa yang kita inginkan. Ya, semoga Allah berikan kita kesempatan di masa yang akan datang melanjutkan kajian ini.